Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu uh, eh, yang terhormat Bu Yahya yang semoga dimuliakan Allah. Saya mau bertanya masalah mengenai bab puasa Ramadan. Uh, bila mana ada seseorang atau perorangan atau pemimpin yayasan atau ketua suatu TKN mempekerjakan seseorang atau beberapa orang membangun sesuatu atau mem pembetulan sesuatu sehingga pekerja tersebut membutuhkan tenaga atau fisik dan uh, sehingga pekerja tersebut tidak berpuasa. Nah, bagaimana hukumnya bagi orang yang mempekerjakan beberapa orang untuk bekerja dengan fisik yang uh, cukup menguras tenaga sehingga pekerjaannya tidak berpuasa? Nah, apakah yang menyu, sedangkan yang menyuruhnya sendiri berpuasa apa yang yang menyuruhnya berdosa atau tidak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim jika ada seorang kiai membangun masjid tak tanya tukangnya tidak puasa maka nanti yang masuk neraka terlebih dahulu adalah kiainya sebelum tukangnya maka jangan tertibu dengan program besarmu dalam dakwah kalau ada satu orang yang bekerja tidak berpuasa, maka hukumnya neraka buat sang penyuruhnya. Tapi harus semuanya berpuasa. Tapi di sana ada pembahasan. Jika ada orang bekerja lalu tidak kuat berpuasa, ini lain cerita kalau sudah dari pagi sudah tidak berpuasa niat tidak berpuasa ini loh yang menjadikan mengundang neraka buat kita ada pekerja di sini tiba-tiba di tengah kelaparan tidak uap maka boleh berbuka karena tidak mampu dia ini babnya lain tapi kalau dari pagi diniati sudah dua piring sarapannya ini neraka buat sang kiainya tadi jadi jangan main menurut saya bangun pondok biarpun katanya bangun pondok salah caranya wah bekerja Ramadan bahkan mungkin ada bangun masjid nggak sholat orangnya naudzubillah jadi yang masuk neraka dulu adalah ustadznya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua yang bekerja di bawah naunganmu adalah tanggung jawabmu, siapapun dirimu. Apalagi kiai, ustadz. Jadi kalau ada kiai atau ustadz melakukan dosa itu dua kali lipat itu mestinya hukumannya. Nerakanya double. Dan bisa saja di syarat oleh Imam Ghazali niatnya yang salah hanya pengen bangga masjid. Oh panitia tahun ini adalah hebat membangun masjid berhasil. Kiai gede-gedean pondok peduli yang bangun sholat atau tidak sholat untuk apa harus semua ahli sholat dan semua ahli puasa nanti ada pertanyaan bagaimana jika ada orang bekerja karena selalu tidak kuat kalau memang tidak kuat di tengah jalan dia boleh berpuasa boleh berbuka sekedar untuk membangun menggalikan kekuatannya tapi kalau dari pagi sudah niat tidak bekerja tidak berpuasa hukumnya haram dan dosa besar kenapa bisa jadi sang bosnya saja kan mungkin atau mungkin membatalkan pekerjaannya sudah terlanjur dari pagi berbuka haram hukumnya maka kami himbau kepada siapapun yang bekerja keras biarpun ternyata setiap hari harus batal ternyata karena kerjaannya hanya satu-satunya nggak ada lagi mau kerja tempat lain nggak bisa dia punyanya hanya itu toh kalau sampai nggak kerja anaknya nggak makan dia bekerja tapi tidak boleh berbuka dari awal malamnya harus ha? sahur niat bukan tiba-tiba jam 1 siang oh eh, mau pingsan maka boleh makan satu karena dia tidak mampu dalam hal ini tidak mampu yang sesungguhnya bukan lapar kalau kalau urusan lapar semua puasa lapar jangan asa aduh ini gimana bu ya lapar nih jam 11 siang ya semua lapar saya juga lapar itu nanti nggak puasa jadi, maksudnya nggak mampu artinya menjadikan kerjaannya tidak berjalan kemudian menjadikan fisiknya berubah Nah, udah bilah, jadi yang berdosa adalah yang menempatkan mempekerjakan tadi hati-hati ya ini juga sering dilupakan oleh orang yang berjuang di jalan Allah bangun pondok tukangnya tidak puasa bangun pondok tukangnya tidak sholat sudah bayangannya ke ahli surga petentang petenteng sini ke ahli surga ini oh, pondok saya gede masjid nanti Ramadan bisa sholat gede dan sebagainya Masya Allah jamaahnya banyak orang seneng hari raya idul fitri oh, eh satu nggak sholat tak tahu sampai di akhirat inti masuk neraka inti gara-gara orang ini eh, itu satu apalagi lima tukang tidak sholat apalagi seratus pegawai tidak sholat Allah semua orang yang di bawah naungan kita adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah jangankan orang yang di bawah naungan kita kiri kanan kita pun adalah tanggung jawab di hadapan Allah kalau anda ingin aman anda hidup di hutan sendirian sama kucing, sama harimau, nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kemonyetnya tidak sholat, tidak puasa. Anda dengan manusia. Ini ada tanggung jawab besar di hadapan Allah.